Radio Muslim Jogja dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya Allahumma amin kita masih bersama kitab Riyadu As-Salihin dan masih dalam bab ar-raja bab masalah berharap kepada Allah dan tentu berharap di sini adalah harapan yang diiringi dengan apa amalan harapan yang diiringi dengan amalan karena kalau hanya sekedar harapan tapi tidak ada usaha berarti itu tamanni angan-angan kosong. Ya. Di harapan di sini adalah harapan yang diiringi amalan, ada usaha. Ya. Ada wujud nyatanya, bukti nyatanya. Ini yang namanya raja. Ini ya, seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam man al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang kayis Orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung jiwanya. memuhasabah, ya, menghitung-hitung jiwanya. Mana kewajiban yang dia tinggalkan ditutupi, mana perkara haram yang dia kerjakan dikurangi. Ini namanya kayis. Pinter ngitung, ya, cerdas. Pinter hitungan akhirat wa amila lima ba'dal maut dan ber, berusaha untuk kehidupan setelah kematian. Jadi ada usaha. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang pintar ngitung dan ada usahanya, ngitung jiwanya dan ada wujud nyata yaitu berusaha, berupa usaha. Uh, kita masih dalam bab ar-raja dan kita sudah selesai membaca hadis ke-428. Allah pada kesempatan hari ini kita akan membaca hadis ke-429 430 jika memungkinkan dan 431 insyaallah taala. Baik. Kita mulai dari 428. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Jabir. Mudah-mudahan Allah meridhai dia. Qal dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mathalus salawatil khamsi Permisalan salat lima waktu ini maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar ya. Permisalan salat lima waktu adalah kama thali naharin jarin ghamrin adalah seperti kama thali seperti permisalan naharin sungai jarin yang mengalir ghamrin deras ya sungai mengalir deras ala babi ahadikum di depan pintu rumah kita di depan rumah eh, pintu rumah kita yaghtasilu minhu kulla yaumin maka kita ini bisa atau di depan pintu rumah seorang dari kita. Ya, di depan pintu rumah dari kita. ya kita silumin kulla yaumin sehingga dia bisa setiap hari min, mandi, mandi di dalam sungai tersebut. Namanya mandi ya gosok badannya, dibersihkan badannya. Kalau orang Jawa dulu ya orang desa dulu selain kegiatan mandi di sungai nyemplung itu nggosok nggosok badan pakai apa, batu batu kali ya, gosok pakai kalau zaman sekarang ya amplas ya amplas grendo ya tapi pakai batu kali mungkin mahasiswa-mahasiswa sekarang nggak nggak menangi zaman itu ya nah lebih enak zaman kita dulu ya ya, nanti fitnah tidak terlalu banyak jadi dulu masih bisa mandi pakai apa batu sekarang mandi pakai HP ya, bawa HP ke kamar mandi ya Masya Allah Taib uh, eh, maksud saya bukan mandi pakai apa mandi ke kamar mandi bawa apa HP uh, ah, akhirnya bersih badan itu ya betul-betul badan itu gosok pakai batu ya. tanpa digosok saja sudah bersih dengan e, terendam air setiap hari lima kali sama rot setiap hari bisa lima kali ini permisalan sholat lima waktu permisalan sholat lima waktu itu seperti e, so, permisalan ketika seorang mengerjakan sholat lima waktu seperti orang yang mandi setiap hari di sungai yang airnya deras mengalir. Jadi masya Allah bersih. Maka hadis ini hadis sahih ya, lewat, lewat Imam Muslim. Maka ini harapan yang sangat besar bagi kita. Harapan yang sangat besar, rojak. Ya. Usahanya apa? Salat. Harapan kita diampuni dosa. Dosa kita diampuni usaha kita salat lima waktu. Ya. Dan siapa yang tidak melakukan kesalahan di antara kita? Alhamdulillah Allah menyediakan momen-momen yang bisa untuk menjadi penghapus dosa. Entah itu harian, entah itu pekanan, entah itu bulanan atau tahunan, ya. Atau mungkin seumur hidup sekali. Yang harian ini kayak sholat. Sholat lima waktu. Yang pekanan ya sholat Jumat. Yang bulanan bisa puasa ayyamul bid. Ya, puasa di hari-hari purnama atau tiga bulan eh tiga kali tiga hari setiap bulannya ya. maka orang yang puasa seperti itu seperti puasa sepanjang masa kemudian yang tahunan ya bisa puasa Ramadan yang seumur hidup sekali bisa haji bisa pula apa umrah atau ibadah-ibadah yang lain yang mungkin dikerjakan seumur hidup sekali. Jadi begitu. Fa ini kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Maka jangan sampai putus asa. Kita sering terjerumus ke dalam dosa, tapi bangkit, bangkit. Harus segera bangkit. Kita harus segera punya harapan kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Kalau kita berbuat dosa di pagi hari, kita ingat mudah-mudahan nanti saya bisa sempat sholat sub, sholat duhur untuk menghapus dosa saya. Begitu seterusnya. Hadis ini jelas sekali memberikan roja harapan bagi kita. Kata Syekh uh, Salim bin It al-Hilali, beliau mengatakan, As-salatu tukafiru dhunub. Salat itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Kama yudhibal kama yudhibul ma'ud danasa sebagaimana air bisa menghilangkan kotoran dari badan walakin bagi 'alal musallin alla yafturu tapi orang yang mengerjakan sholat itu hendaklah jangan futur <clears throat> jadi jangan asal-asalan mengerjakan sholat Fa inna al fadilata la yastahiquha illa man shalla kama umir. Karena sesungguhnya keutamaan salat lima waktu ini tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang-orang yang salat sesuai dengan yang diperintahkan. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku aku salat. Jadi harus hati-hati dalam salat. Jangan asal-asalan. Faak faqama arkanaha wa tamma wajibatiha wa khasyi'a wa khasya'a fiha maka dia melakukan rukun-rukun salat melengkapi rukunnya kemudian juga melakukan kewajiban-kewajiban salat dan juga khusyuk di dalam salatnya nah hadis ke 430 ya hadis ke 430 berkata Al Imam An-Nawawi <clears throat> Wa an ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma dari sahabat Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas mudah-mudahan Allah meridhai keduanya qal Ia berkata <clears throat> Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Suatu saat aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma min rajulin muslimin yamutu. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia. Ma min rajulin muslimin yamut. Tidaklah ada seorang muslim meninggal dunia fayaqumu ala janazatihi kemudian ternyata yang menyolatkan jenazahnya arbauna rajulan ada puluh orang la yusyrikuna billahi syai'a di mana 40 orang itu tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Illa syafa'ahumullahu fihi kecuali pasti Allah mengabulkan doa mereka doa mereka untuk jenazah tadi. Ya. Tidaklah ada seorang muslim meninggal dunia kemudian disolati 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun kecuali pasti Allah akan mengabulkan doa mereka untuk sang jenazah. Doa untuk sang jenazah siapa? Doa minta ampun. Ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa hadirana wa dzakira wa dzakarina wa unsana. Seterusnya. Jadi Orang-orang yang mensolatkan itu mendoakan ampunan. Maka Allah akan ampuni. Apabila disolatkan berapa? 40 orang, Masya Allah. Ya, 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Maka hadis ini jelas, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Di sini keutamaan satu jenazah yang disolatkan untuk eh, disolatkan oleh berapa? 40 orang ahlu tauhid. Ya. Allah akan mengampuni jenazah tersebut. Kemudian fadilah uh, faidah hadis ini yang kedua bahwa uh, dari sini kita ada anjuran untuk memperbanyak jumlah orang yang sholat. Makanya kalau bisa kita tinggal di tempat yang orangnya baik-baik. Ya, tempat yang orangnya baik-baik. Taruhlah diri kita kurang baik, tapi kalau meninggal yang ngurusi ya orang-orang baik itu. Masya Allah. Zaman sekarang itu mensolatkan jenazah hampir kayak sesuatu yang banyak ditinggalkan. Mensolatkan jenazah dan mengikuti jenazah. Ya, kalau dipersilahkan monggo para rawuh ingkang dereng nyolatakan jenazah menawi badhe nyolatakan Itu yang bangkit ya berapa? Cuma bagian datang duduk ngobrol ya nuwun sewu ya. Sambil apa? Kadang malah ditinggal ngerokok dan yang lain-lain. Kurang semangat untuk mensolati jenazah. Maka yang semangat siapa? Para boleh ilm ada seorang jamaah kita mendekat ke pondok, pondok tunas ilmu. Dia udah pesan-pesan wanti-wanti ke saya. Nanti bisa ndak kalau saya meninggal saya yang ngurusi itu jenengan, yang memandikan. Oh, orang udah tua tapi sehat kelihatannya. Kita nggak tahu kalau dia sakit. Jadi pinginnya kalau meninggal ada yang ngurusi dari rekan-rekan pondok Ya insya Allah tidak apa-apa mudah-mudahan bisa. Ternyata dia pergi, dia ya, pingin dia mendekat ke tunas ilmu, pingin lingkungan, pingin disolatkan santri, pingin disolatkan oleh jamaah pengajian, mungkin begitu ya pikirannya. Ternyata dia kemarin haji, kemudian meninggal di tanah suci ya, ketika haji. Jadi selesai ibadah haji di Mekah, kemudian naik bis ke Madinah. Di Mekah udah nggak bisa ke nggak bisa ke Masjidil Haram. Ya cuma di hotel saja. Ternyata dia jantungnya itu bocor, jantungnya itu jantungnya itu harusnya sudah dioperasi tapi dia nggak mau dan dia tidak mau lapor ke bagian apa namanya pemeriksaan kalau ketahuan sakit tidak boleh berangkat oh dia ingin sekali berangkat Akhirnya berangkat. Bagaimana caranya saya nggak tahu. Pokoknya berangkat lah ya. Berangkat. Fa ternyata haji alhamdulillah selesai. Kemudian ke Madinah naik bis. Udah di bis itu udah bilang sama ibunya, sama istrinya, "Bu, nanti saya boleh ya tidur-tiduran di Masjid Nabawi." Oh iya, enggak apa-apa. Sampai di penginapan Madinah, Ibunya ke kamar mandi gantian, bapaknya mau bangkit, kemudian jatuh meninggal dunia. Masya Allah. Akhirnya disolatkan di Masjid Nabawi, ditidurkan. Ditidurkan di Masjid Nabawi. Solatkan oleh kaum muslimin, Masya Allah. Kaum muslimin yang diantara mereka tentunya sekian banyak ahlu tauhid. Masya Allah cita-cita dia disolatkan di pondok tunas ilmu ternyata Allah berikan yang lebih cita-citanya disolatkan di lingkungan pondok tapi ternyata Allah berikan dia disolatkan di kota Madinah dan dimakamkan di sana Masya Allah ini luar biasa makanya kalau punya cita-cita itu yang jangan tanggung-tanggung ya. <laughs> nah Wallahu taala alam. Maka ini keutamaan untuk tinggal di tempat yang baik. Ya, supaya diurusi oleh orang-orang yang yang baik. Ya. Nah, di antara tempat yang baik ya mungkin ya lingkungan pondok atau lingkungan teman-teman yang sudah mengenal majelis taklim. Jadi bukan eksklusif. Tapi memang saran dari ulama adalah mempertimbangkan jar tetangga sebelum memilih dar. Kata para ulama al-aljaru qabla dari. Tetangga itu harus diperhitungkan terlebih dahulu sebelum memilih tempat tinggal. Jadi kalau panjenengan mau pilih tanah, properti, properti, ya, mau beli rumah, mau ngontrak, mau nyicil apa-apa yang syar'i begitu, maka tengok dulu sekelilingnya siapa yang ada di sekeliling rumah itu. Jangan cuma ini tanah murah. Ya, tanah ini apa? Murah. Murah tapi yang ternyata samping kanan kirinya tidak bukan orang-orang yang soleh. Ya, nggak bisa. Maka pertimbangan dulu siapa tetangganya. Siapa tetangganya? Tetangga itu nggak bisa dibeli. Kalau rumah kontrakan tinggi, harga tanah tinggi, bisa ada gantinya, tapi kalau tetangga anda Ngontrak di situ, Masya Allah. Ngobrol, kontrakan berapa di sini? Masya Allah, sekarang 20 juta. Masya Allah, udah lunas? Belum. <laughs> Nah, akhirnya tetangga yang soleh, oh iya, iya, siap. Itu tetangga yang soleh <laughs> gitu kan. Masya Allah. Ya. Enak kalau punya tetangga yang soleh kan. Mereka masak, kita dapat masakannya. Ya, mereka makan kita dapat makanannya, mereka lewat kita dapat senyumannya, dapat doanya. Assalamualaikum luar biasa doa assalamualaikum. Nah, fa'ala kuliah lekwan pikirkan dulu tetangga. Baru setelah itu mikir eh, tempat. Anda mau kos, nih mahasiswa. Ya. Siapa yang akan jadi tetangga Anda? Jangan asal oh ini kosnya murah. Ya, ada wifi-nya, ya, ada wifi-nya Kemudian ada kamar mandi di dalam, wah internet gratis. Udah gitu murah lagi. Jangan pikirkan itu dulu siapa sekitar Anda nanti. Itu yang akan mempengaruhi eh, kehidupan kita, ya. Makanya subhanallah eh, Syekh Ibrahim ketika Ar-Ruhaili hafizahullah taala ketika menceritakan tentang kejadian Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal safar ke Romawi, ke Yunani, melihat raja-raja di sana. Ternyata kehidupan raja-raja di sana mereka disujudi oleh para pengikutnya. Pulang-pulang ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia lakukan? Sujud pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kenapa kau sujud? Aku melihat para raja itu disujudi oleh para pengikutnya, fa anta aula bisujud. Kau lebih berhak untuk disujudi. Kata Syekh Ibrahim, lihat pengaruh lingkungan. Mu'ad bin Jabal saja terpengaruh. Makanya kita ini harus apa namanya tetangga. Anda mau nikah juga gitu. Siapa yang mau anda jadikan pasangan? Jangan asal cantik, tinggi, ayu, angkung-angkung, gitu kan? Melakukannya saking dure nanti bungkuk. Masya Allah, enggak. jangan itu. Tapi agamanya bagaimana? Karena dia akan jadi tetangga abadi anda saya istilahkan tetangga itu ya teman-teman dekat Anda. Ya, demikian Allah taala a'lam bi asab. Milih sekolahan juga gitu. Jangan sekolahan asal favorit, tapi ternyata apa? Orang-orang yang masuk di situ, lingkungan anak-anaknya yang masuk di situ, guru-gurunya yang akan menjadi lingkungan anak Anda. Tapi pilih dulu guru yang bisa mendidik anak Anda, teman-teman Anda yang teman-teman anak Anda yang sekiranya tidak mempengaruhi keburukan bagi anak Anda. Wallahu taala alam. Fa'ala kulihal, ini suatu rojak harapan yang diberikan oleh Rasul saw Alaihi Wasallam kepada kita dengan mengabarkan bahwa apabila seorang meninggal dunia kemudian disolati oleh berapa orang? 40 orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala maka eh, akan di, dikabulkan doanya. Demikian juga dalam masalah uh, eh, soft. Ada hadis lain yang berkaitan dengan masalah soft. Ma min muslimin yamutu fa yusalli alaihi salah satu sufuf illa aujab. Ya. Tidaklah ada seorang muslim meninggal dunia kemudian disolatkan oleh tiga soft. Ya, tiga soft. Kecuali pasti akan dikabulkan doanya. Kalau banyak ya sudah ndak apa namanya? ndak bingung masalah soft karena banyak mesti akan berlebih. Tapi kalau sedikit maka usahakan dijadikan tiga soft. Ini eh, para ulama mengambil langkah seperti itu. Ya. Karena mendengar hadis itu para ulama ketika melakukan salat jenazah dan jumlah mereka sedikit jazza'a as-sufuf salah satu ajza. Mereka menjadikan sof itu menjadi tiga sof. Tiga sof itu hitungannya di belakang imam. Imam nggak dihitung. Ya, tiga sof di belakang imam. Namanya sof itu ya minimal dua. Ya, dua atau lebih. Kalau satu ya berjajar. Sebagian ulama tidak eh, melihat untuk atau tidak berpendapat untuk harus dijadikan soft yang penting ngumpul berdiri semua, ya, nggak di dalam soft. Ini kan soft soft. Ini pokoknya ngumpul ngumpul begitu, ngumpul. Nggak harus di dalam soft. Tapi ternyata Rasulullah saw menyebutkan soft, menunjukkan bahwa dalam sholat jamaah pun perlu apa? Sholat jenazah pun perlu apa? Soft. Tapi softnya tidak perlu sebatas orang sujud. Ya, bisa maju, nempel, ya, nempel begitu. Wallahu taala alam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk diberi husnul khatimah. Allahumma amin. Dan di sekitar lingkungan orang-orang yang yang soleh. syukur ya. Syukur-syukur di tanah suci ya, di Madinah, meninggal di Madinah. Nah, Allah Taala alam bi Assawab Nah, hadis yang selanjutnya yaitu hadis ke 431 Berkata Al-Imam An-Nawawi Wa an Ibnu Masudin radhiyallahu taala anhu dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mudah-mudahan Allah meridai beliau. Qal dia berkata kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kami sedang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kubbatin di dalam sebuah kubah. Kubah itu kemah tapi bentuknya bulat. Tenda. Ya, tenda tapi bentuknya apa? Bulat. Kubah. Nahwan min arba'in, sekitar 40 orang. Nanti tendanya cukup cukup besar, ya. Kumpul di situ 40 orang sahabat, Masya Allah. Ya. Kemudian apa? Fakal Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atardawna an takunu rubu'a ahlil jannah?" Atardawna an takunu rubu'a ahlil jannah? Apakah kalian rela, senang kalau kalian menjadi seperempat penduduk surga? Ya. Maukah kalian, ridhokah kalian, relakah kalian, senangkah kalian kalau kalian menjadi seperempat penduduk surga, seperempat penduduk surga banyak. Ya, seperempat penduduk surga sangat sangat banyak. Kunna na'am, oh tentu saja ya Rasulullah. Senang. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qal atardawna an takunu thulutha ahli jannah?" Kalau kalian menjadi sepertiga penduduk surga, kalian senang atau tidak? Kunna na'am. Oh tentu saja wahai Rasulullah. Qal berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat itu Allah Subhanahu wa taala yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tangannya. Allah memiliki tangan. Inni la arju an takunu nisfa ahli jannah. Sungguh aku berharap kalian menjadi separuh penduduk surga. Ini kabar gembira, bukan hanya harapan kosong. Karena harapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah harapan yang kosong. Doa beliau makbul. Berarti ini berita gembira akan menjadi separuh penduduk surga. Wadalika hal itu dikarenakan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Anal jannata la yadkhuluha illa nafsul muslimah. Karena surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslimah. Jiwa yang muslim. Tunduk, patuh, taat kepada perintah Allah. Ini muslimah dari kata Islam. Islam. Ya. Surga itu tidak dimasuki oleh kecuali oleh jiwa yang Islam. Islam di sini artinya adalah al-istislamu lillah bitauhidihi wal inqiyadu lahu bitta'atih wal bara'atu minasyirki wa ahlihi jiwa yang muslimah itu ya jiwa yang Islam Islam itu sendiri pengertiannya adalah al-istislam lillahi bitauhidihi berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya ini satu yang kedua wal inqiyadu lahu bita'ati dan pasrah tunduk kepada Allah dengan senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Tunduk dengan cara mentauhidkan Allah. Tunduk dengan cara menjalankan ketaatan kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Kita sudah berapa per berapa? Ini ada tiga ini, empat. Ya. Al-istislam lahu bitauhidihi wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wal bara'ah eh, min ahli. Empat unsur keislaman. Tauhid, taat, lepas dari kesyirikan, lepas dari pelaku kesyirikan. Ini namanya nafsun muslimah, jiwa yang muslimah. Entah dia itu adalah umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mungkin umat-umat Islam sebelumnya. Faman amana minan nas fi zamani Isa huwa muslim. Orang yang beriman kepada Nabi Isa, ini kata-kata saya dengan bahasa ini bahasa Arab saja, bukan hadis Barang siapa yang, atau orang yang beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Isa. Di zamannya Nabi Isa, maka dia muslim. Orang yang beriman kepada Nabi Musa, di zaman Nabi Musa, dia muslim. Orang yang beriman kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam wassalatu wassalamu ala jami'il anbiya wal mursalin Orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim di zamannya maka dia juga muslim. Begitu seterusnya. Orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam fi zamanihi di zamannya maka dia muslim. Sebaliknya, faman angkara nabiyan minal anbiya faqad angkara jami'ar rusul. Sebaliknya ikhwan, kalau ada orang mengingkari satu nabi saja dari sekian nabi. Maka berarti dia telah mengingkari seluruh para rasul. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qaum Nuhinil mursalin." Kadzabat qaum Nuhin al-mursalina. Dan umatnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh yang tidak ikut naik kapal, yang tidak ikut naik apa? Telah mendustakan seluruh para rasul. Padahal saat itu mereka hidup di zamannya siapa? Nabi Nuh. Tapi karena mereka mengingkari Nabi Nuh, maka seakan-akan mereka dan bukan seakan-akan, maka mereka berarti mengingkari seluruh nabi. Kenapa? Karena karena ya, akidah mereka sama. Hanya syariatnya yang berbeda, beda. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam al-anbiya ikhwatun li'allat. Abuhum wahid wa ummah, ummahatuhum syatta. Para anbiya itu adalah seperti saudara sebapak. Ikhwan li'allat saudara sebapak. Bapaknya satu, ibunya banyak. Ini akidah mereka, agamanya mereka itu satu, Islam semuanya. Tapi syariatnya berbeda, berbeda-beda. Maka yang mengingkari Nabi Nuh berarti dia sudah mengingkari agama para rasul semuanya. yang mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti dia juga mengingkari Nabi Isa. Umat Nabi Isa yang hidup di zamannya Nabi Isa dan mengingkari kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti dia mengingkari Nabi Isa. Karena Nabi Isa telah memberikan berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubasyiran bi rasul ya'ti ba'd ismuhu Ahmad. Memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang datang setelahku, kata Nabi Isa. Namanya Ahmad. Kok ternyata mereka kemudian nggak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berarti mereka telah kufur terhadap Nabi Isa. Kita alhamdulillah datang di masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia juga beriman kepada Nabi Isa bahwasanya Nabi Isa adalah nabi dan rasul. Alhamdulillah. Maka beruntung ya. Umat akhir zaman ini kalau beriman sangat sangat beruntung. Ya wallahu taala a'lam di as Nah, ini. Ini kabar gembira yang berturut-turut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsul muslimah wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda fi jildi thawril aswad. Kondisi antum jumlah kalian di kalangan atau dibandingkan penganut kesyirikan seperti sya'ratil bayda, seutas rambut berwarna putih di kulit seekor banteng, seekor kerbau yang berwarna hitam. Jadi jumlahnya sangat sedikit. Au sauda atau seperti seutas rambut hitam fijil di thauril ahmar di kulit keledai eh, apa namanya banteng atau kerbau yang berwarna merah. Jadi jumlahnya sangat sedikit. Fa ikhwan i roja roja sekali lagi. Kita berharap dan menjadi penduduk surga yang paling banyak dan di sini ada faedah kata Syekh Salim dibolehkan jawaz tadarruj wa tikrar al-basyair. Dibolehkan bertahap dalam memberikan berita gembira. Mau nggak? jadi se seperempat? Mau. Mau nggak jadi sepertiga? Mau. Mau nggak jadi apa namanya? setengah? Mau, mudah-mudahan menjadi setengah, ya kan? Jadi ini adalah uh, eh, tikrar basyair. Kenapa? Supaya rasa syukurnya semakin bertambah. di syukur marratan ba'da marrah. Nih, permen. Satu. Alhamdulillah, kasih lagi. Alhamdulillah, kasih lagi. Alhamdulillah gitu. Ini kalau kita ngasih kabar gembira itu jangan makbrul gitu. Tahu makbrul? Mbah. Sedikit-sedikit Mbah. Ngasih uang saku pada cucu? Hmm. Turun Mbah. Ya. ya. Allah Mbah mau turun. Hmm. Mau turun Mbah. Kita ngasih kabar gembira juga gitu kepada saudara kita. Kepada istri kita. Dek, alhamdulillah gaji naik. Alhamdulillah. Dek, pangkatnya naik. Alhamdulillah. Jadi saya kerjanya semakin dekat. Alhamdulillah. Jadi senang, masya Allah tiga kali senang. Ya. Di kulaan dapat murah. Alhamdulillah. Tadi tak jual semuanya laku. Alhamdulillah dek. Aku juga sudah laku lagi dek. Masya Allah. Jadi bertahap. <laughs> Biar senangnya itu bertingkat-tingkat. <laughs> Saya kira begitu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ada pengumuman dari Kuna Sodik. Mohon maaf ini jamnya yang kelambatan. Saya oh 17 ya. Oh, saya salah. Nah. Saya ngitungnya 27. Nah. Enggak apa-apa Fadal uh, eh, Syekh Fajar. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan, Kirimkan donasi terbaik, anda, terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari. Mari, Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan 是啊。